Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan dapat menghitung betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita nikmat yang paling berharga hingga saat ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia menunjukkan segala pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu adalah merupakan musuh musuh yang nyata bagi umat Islam karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang berbagai macam bentuk sifat sifat yang tercela dari sifat-sifat syaitan dan di antara sifat yang tercela yang Allah memperingatkan begitu pula diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat al-kibru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari sifat al-kibr atau takabur di sini di mana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya awalu ma'siyatin usiyallahu biha huwal kibr. Maksiat yang pertama kali yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan al-kibr yaitu kesombongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idh qulna lil malaikah dan ingatlah ketika kami sampaikan kepada para malaikat Allah perintahkan kepada malaikat usjudu li Adam sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Malaikat sujud ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun illa iblis kecuali iblis kata Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar. Iblis ini justru enggan. Justru membangkang. Dan bukan hanya itu saja, dia bukan hanya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, namun iblis ini juga istakbar, menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin. Yang mana hal itu menyebabkan dia termasuk ke dalam golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Mungkin kita akan bertanya-tanya sombong seperti apakah yang termasuk ke dalam perbuatan tercela, sifat yang tercela, yang mana pelakunya mendapatkan ancaman dia tidak akan masuk surga seperti dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang yang suka dia berpakaian bagus itu dikatakan sebagai orang yang sombong atau orang yang ingin berpenampilan yang baik dapat dikatakan sebagai orang sombong atau tidak sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bagaimana hakikat sombong yang tercela tersebut dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam وسلم qal la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sekecil apapun kesombongan tersebut. Faqala rajulun. Ada di antara sahabat yang bertanya, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, sungguhnya di antara kami ada yang suka memakai pakaian yang bagus, suka memakai sendal yang bagus. Mereka khawatir ini termasuk ke dalam kesombongan yang pelakunya terancam tidak masuk ke dalam surga. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu indah dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai keindahan. Artinya penampilan yang baik, penampilan yang bagus itu bukanlah termasuk ke dalam kesombongan yang tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghiasi diri kita untuk berpenampilan sebaik-baiknya ketika kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah perintahkan kita untuk berhias setiap kali kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pakaian yang bagus, Sendal yang bagus. Ini bukanlah cerminan dari sifat sombong. Namun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk ke dalam kesombongan sifat sombong yang tercela tersebut kata beliau al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran wagam tunas itu merendahkan orang lain. Nah, kesombongan inilah yang tercela. Kesombongan yang menyebabkan seseorang menolak kebenaran dan kesombongan yang menyebabkan seseorang justru merendahkan orang lain. Khotal iman wa iyyakum. Kesombongan di sini adalah merupakan sifat yang merupakan sifat batin yang muncul dari dalam diri manusia, yang muncul dari dalam hati yang sakit. Dan kesombongan-kesombongan seperti ini memberikan efek-efek negatif, pengaruh-pengaruh buruk kepada pelakunya. Di antaranya, di antara efek negatif dari kesombongan tersebut adalah kesombongan itu akan membuat pelakunya menolak dan tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini adalah merupakan satu efek buruk yang amat sangat mengerikan sekali. Ketika seseorang sombong mampu menjadikan dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala padahal dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Izzati wal Jalal. Padahal dia mengakui Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepadanya. Padahal dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusannya, telah memberikan berbagai macam kebaikan kepada dirinya, namun kesombongan membuat dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis. Iblis seperti yang telah kita jelaskan di dalam ayat yang pertama tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dia enggan dia menyombongkan dirinya yang mana hal tersebut membuat dia akhirnya masuk ke dalam golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula lah yang yang dicontoh oleh orang-orang kafir. Mereka mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana iblis mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya ini pula lah yang dicontoh oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyelisihi rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa, fanzur kaifa akibatul mufsidin." Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wajah biha." Mereka mengingkari mengingkari kebenaran dalil-dalil yang telah dibawa oleh rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wastaiqanatha anfusuhum namun pada dasarnya jiwa mereka, hati mereka membenarkan dalil-dalil tersebut. Namun kesombongan tersebut menyebabkan mereka justru mengingkari kebenaran yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zulman wa uluwa disebabkan karena kezaliman dan karena sifat meninggikan diri yang terdapat di dalam diri mereka fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka kata Allah, lihatlah bagaimana akibat dan e, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan. Nah, kesombongan di sini Allah jelaskan menyebabkan kerusakan. Yang kedua di antara efek negatif dari sifat sombong adalah kesombongan itu membuat seseorang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan membuat seseorang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan sesungguhnya Rabb kalian telah berkata, Udu'uni. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Astajib lakum. Dan ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala semakin seorang hamba semakin banyak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau ada yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku. Saya dakhuluna jahannama dakhirin. Dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan masuk ke dalam neraka jahanam Wal'iyadu billah. Begitu pula ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Kesombongan dapat membuat seseorang menolak mengamalkan hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an anna rajulan akala 'inda an sallallahu alaihi wasallam bishimali. Jadi diriwayatkan dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu an bahwa ada seseorang yang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam makan, etika di dalam makan, beliau mengajarkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Sebagaimana beliau jelaskan di dalam hadis, ya gulam, kul biyaminik, wa kul mimma yalik, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anakku, Bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma dan makanlah dari makanan yang terdekat kepada dirimu. Ini diantara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam adab makan. Nah orang ini yang makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia makan dengan tangan kanannya, makan dengan tangan kanan, eh, makan dengan tangan kirinya. Maka ketika itu Rasulullah berkata, "Kul biyaminik." Makan dengan makanlah dengan tangan kananmu. Namun orang tersebut berkata, "La astati'." Aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "La stata'ta ma mana'ahu illa al-kibr." Mudah-mudahan engkau benar-benar tidak bisa makan dengan tangan kananmu. Karena kata Rasulullah, "Ma mana'ahu illal kibur. Tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali hanya kesombongan saja. Dan direwetkan bahwa fama rafa'aha ilafi. Sesudah itu benar memang orang tersebut tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman azab kepada orang yang dengan jelas-jelas menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kesombongan ini pula lah yang membuat seseorang enggan untuk mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat karena sudah merasa cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya. Kita bisa mengambil sebuah eh, permisalan, sebuah ibarat. Ya. Ketika kita mendapatkan sebuah gelas yang sudah penuh terisikan air, ketika kita menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh terisi air tersebut, maka air yang kita tuangkan itu akan jatuh. Akan jatuh keluar dari gelas, tidak akan masuk ke dalam ke dalam gelas. Begini pula lah ibaratnya orang yang sudah merasa dirinya penuh dengan ilmu, tidak mau lagi menerima uh, ilmu dari orang lain, tidak mau lagi belajar. Orang seperti ini dia tidak akan mau untuk belajar, tidak akan mau menambah pengetahuannya. Seperti dikatakan oleh para ulama terdahulu bahwa inna hadzal ilma la yanaluhu mustahin wala mustakbir. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan oleh orang yang yang malu-malu, tidak mau bertanya, begitu pula tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang menyombongkan dirinya. Khotul iman azani ini diantara beberapa efek buruk dari sifat sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berbagai macam ancaman-ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa memelihara sifat sombong di dalam dirinya. Ketahuilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum bahwa sombong itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala al-muttasifu bil kamal. Allah yang maha memiliki kesempurnaan. Allah memiliki segala-galanya. Allah menciptakan segala-galanya. Allah mampu melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memiliki kesempurnaan seperti inilah yang pantas dan layak untuk sombong. Adapun manusia yang dia hidup dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dia tidak dapat melakukan sesuatu kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia tidak dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, tidak dapat menjauhkan madarat dari dirinya sendiri, tidak layak bagi dia untuk menyombongkan dirinya di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya baik hukuman al-ajilah wal ajilah hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atau hukuman yang Allah akhirkan, Allah tangguhkan di akhirat kelak nantinya. Dan di antara hukuman yang paling berat yang Allah timpakan kepada orang-orang yang sombong adalah Allah palingkan hatinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala wal billah. Kita amat sangat butuh kepada petunjuk. Tidak ada satu kebaikan dan ibadah yang kita lakukan yang kita lakukan murni dari upaya yang kita lakukan dari diri kita sendiri. Semua kebaikan, semua ibadah yang kita lakukan, apapun macamnya, itu dapat kita lakukan karena taufik serta inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika muadzin mengumandangkan Hayya 'ala salah, hayya 'alal falah, marilah kita melaksanakan salat, marilah kita menuju kepada keberuntungan kemenangan. Bukankah jawaban yang eh, diucapkan, dilontarkan oleh orang yang mendengarkan seruan muadzin tersebut la haula la quwata illa billah? Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Itu ikhwata lima azani Allah wa iyakum. menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Coba kita renungkan ketika kita dalam kondisi sakit, kita ingin melakukan ibadah yang biasa kita lakukan, kita tidak mampu melakukannya. Ini salah satu bukti nyata bahwa manusia itu tidak dapat melakukan apa-apa melainkan dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Maka tidak layak baginya untuk menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa sebesar apapun, setinggi apapun kesuksesan yang dia dapatkan. Ketahuilah bahwa kesuksesan itu adalah merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Bahkan hendaknya kesuksesan tersebut lebih memotivasi dia untuk lebih menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi telah kita jelaskan bahwa kesombongan itu akan dapat memalingkan seseorang, memalingkan hati seseorang dari hidayah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ar bighairil haqq." Sa'asrifu an ayati Allah katakan, "Aku akan palingkan dari ayatku." Aku akan palingkan dia dari petunjuk-petunjukku Allah akan palingkan siapa? Allah akan palingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di permukaan bumi ini. Dan Allah mengatakan, "Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin." Begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai tabiat atas hati orang-orang kafir. Jadi ketika mereka menyombongkan dirinya, maka Allah akan palingkan hati mereka dari petunjuk Allah SWT hingga pada akhirnya mereka tidak akan mau sama sekali menerima hidayah kecuali bagi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam As-Sahihain Rasulullah saw alaihi wasallam menjelaskan bahwa yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal dzurri yata'uhumun nas yaghshahumudz dzul min kulli makan rawahu tirmidzi wan nasai afwan hadis ini diriwayatkan oleh al Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-jabbarun orang-orang yang senantiasa berperilaku jabbar, berperilaku sikap keras, tidak memiliki kasih sayang. Wal mutakabbirun dan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak nantinya amsaladzur ibaratnya seperti biji-bijian amat sangat kecil yata'uhumun nas dan mereka akan dipijak-pijak oleh manusia mereka akan diinjak-injak oleh manusia yaghsyahumudzul min kulli makan dan mereka pun akan diliputi oleh kehinaan dari segala